Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah Tuhan seru sekalian alam yang masih memberikan kesempatan pada kita untuk bisa berjumpa lagi untuk menggali dan mengkaji ayat-ayatnya pada pagi hari ini. Semoga kualitas interaksi kita dengan Al-Quran semakin bermakna dan mendapat ridhonya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Pemirsa, Jumpa lagi dengan saya dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Ma'idah yang insya Allah akan kita lanjutkan pada ayat 6 dan juga seterusnya. Dan tentu saja penjelasan mengenai makna dan juga ayat-ayat ini akan disampaikan langsung oleh narasumber kita Pak Kurai Sihab. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bapak ini segar terus ya. Lihat saya lihat segar terus Pak. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita berjumpa terus ya Pak ya. Insya Allah. Dan juga Bapak di tengah-tengah kita ada ibu-ibu pengajian dari Anissa, ibu-ibu pengajian Az-Zahra dan juga pengajian Al-Husna. Assalamualaikum ibu-ibu. Sehat semua ibu ya. Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya di sini. Pak kita akan lanjutkan ayat Ini Semua dari Jakarta. Ini ada yang dari Bandung Bu? Semua dari Jakarta, Alhamdulillah. <laughs> kita akan lanjutkan eh, kemarin kita membahas eh, masalah pernikahan ya Pak ya. Bahwa laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab. Iya. Silakan dilanjutkan Pak. Baik. Ayat 6 dan seterusnya. Eh, ayat-ayat yang lalu eh, sudah menyebutkan tentang makanan dan anugerah Allah membolehkan semua makanan yang halal. Kebutuhan pangan tersedia. Lalu dia sebutkan kebutuhan faali yang lain yang merupakan kebutuhan pokok manusia juga yaitu perkawinan. Kamu silahkan kawin dengan yang baik-baik. Kalau nikmatnya sudah begitu banyak, wajar tidak berterima kasih pada Allah? Wajar. Untuk menghadap Allah dan berterima kasih kepadanya, datanglah ayat kita. Hei, makanan sudah siap, mau kawin siap, kebutuhanmu sebagai, pribadi oke. Okay kebutuhan jenismu untuk mengembangkannya oke sekarang ayo menghadap kepada Allah tapi untuk menghadap kepada Allah perlu juga persiapan tempatnya harus suci badannya harus suci ada waktu-waktu yang ditentukannya nah ayat kita sekarang ini berbicara tentang kesucian badan menghadapi Allah karena itu di sini dikatakan ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ayat kita ini berbicara tentang wudu. Hai orang-orang yang beriman. Kalau kamu sudah sudah berniat untuk bangkit salat maka cucilah muka okay. kita eh, garis bawahi dulu kata iza itu digunakan oleh Al-Quran untuk sesuatu yang akan datang tapi pasti kalau kata in biasa kita terjemahkan apabila atau apa, itu belum pasti. Jika kamu dan ini pasti kamu akan lakukan, sudah akan bangkit sholat, maka basuhlah, cucilah muka. Kenapa Allah pastikan? Karena yang diajak orang beriman. Wahai orang. Jadi kalau orang beriman itu tidak ada jalannya tidak sholat pasti dia sholat kalau dia tidak sholat diragukan wahai orang-orang yang beriman kalau kamu sudah ber, ber, apa, namanya, sudah akan bangkit untuk sholat maka basuhlah cucilah muka kalau ibu pemirsa di rumah ingin bangkit ke suatu pekerjaan, itu terlintas tidak di dalam hatinya, dalam benaknya? Ada terlintas. Itulah niat. Iya kan? Kalau begitu sebelum wudhu harus ada niat. Di sini lantas ulama berkata, oh ini ada niat nih jangan bisa jadi satu orang eh, apa namanya eh, mandi atau bisa jadi dia cuci muka cuci tangan tidak ada niat bukan wudhu namanya anda harus berniat syarat iza kuntum ila salati kalau kamu bangkit untuk melaksanakan sholat maka cucilah mukamu setiap mau salat harus duduk. Ya, setiap mau Begitu bunyi teks ini. Tetapi Al-Quran itu kita tidak bisa fahami tanpa penjelasan dari hadis. Karena itu ulama lantas berkata kalau kamu bangkit untuk eh, eh, eh, eh, apa, untuk sholat sedang kamu sedang tidak dalam keadaan berwudu maka berwuduklah atau kalau mau diartikan lain kalau kamu mau bangkit untuk sholat setelah kamu tidur wuduklah hmm. ya kan ya. karena tidur eh, menjadikan oke okay, oke okay. idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wajah kamu wajah itu apa muka. Muka itu dari mana ke mana? Masuk telinga enggak muka? Masuk. Ah, Wajib enggak mencuci telinga? Enggak. Nanti kita baca di sini. Ya, ya kan? Ah. muka itu mulai dari akhir tumbuhnya rambut di sini sampai ke dagu sini, sampai dengan dagu. Mulai dari ujung telinga di sini sampai ujung telinga kemari itu muka namanya. Ada yang berkata muka hanya ini, mata ke bawah. Tidak, muka berudu. Aksilu ujuhakum. Eh, wa aidiakum ilal marafiq dan tangan kamu disuruh cuci tangan. Tangan itu apa? Ah. Itu persoalan kita akan lanjutkan Penasaran ya Bu Baiklah pemirsa kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini tentunya Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Di sini Allah menjelaskan bagaimana tata cara berwudu ya Pak ya. ya. Silakan dilanjutkan kembali. Bagus. Kita tadi bertanya apa itu tangan. Kita suruh anak kita enak cuci tangan dulu. Apanya itu yang dia cuci? Nah, hmm. itu ini bagus. Kalau tangan bisa luas, bisa sempit. Tetapi di sini ada kalimat yang menunjukkan kalau sampai di sini tidak cukup. Apa itu? Hmm faksilu wujuhakum wa aidiakum ilal marafi sampai ke siku. Nah, pertanyaannya lagi, sampai dengan siku atau sampai ke siku? Ah, bagaimana sih buduknya ibu-ibu? Ini saya ingin gambarkan Al-Quran ini menggunakan redaksi-redaksi yang bisa menimbulkan perbedaan. Iya. Hmm. Ada ulama yang berkata sampai siku. Siku tidak masuk. Hmm. Ada ulama berkata bahwa sampai dengan siku. Itu lebih aman. Hmm. Sampai dengan siku. Nah, kita kembali bertanya. Men mencuci, membasuh itu dari bawah ke dari ujung jari-jari ke bawah atau dari ini ke, ke, ke. Ah Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Ada kalau saya tidak keliru, Imam Syafi'i itu berdasar hadis berkata bahwa dari atas ke bawah. Pertanyaan berikutnya, harus digosok atau cukup kasih keran air. Hmm. Beda pendapat lagi ulama. <laughs> Ada yang berkata digosok, ada yang berkata cukup dialirkan air. Dua-duanya boleh di itu. Ya kan? Tetapi tentu akan lebih sempurna kalau digosok. Tetapi kalau yang begini bisa juga. Dua-duanya sah ya, Pak? Ah, iya, dua-duanya sah. Wamsahu biru'usikum. Wamsahu biru'usikum. Cuci kepala. Basuh kepala. Sentuhkan air di kepala. Ada hal yang berbeda kita lihat. Kalau wajah dan tangan dikatakannya irsilu. Kalau kepala imsahu. Kita tanya dulu, apa itu kepala? Pernah sakit kepala? Pernah ya? Semua kepala atau migran tengah saja. Apa yang dinamai kepala? Beda pendapat lagi kan? Sehingga ada yang berkata bahwa kepala kalau mau dibasuh itu semua kepala. Ada yang berkata seperempatnya udah cukup. Ada yang berkata, Imam Syafi'i punya pendapat, walau tempat tumbuhnya tiga rambut sudah kepala. Hmm. Itu perbedaan lahir dari perbedaan makna kepala dan perbedaan juga lahir dari adanya kata bi wamsahu biru Ada ulama yang tidak ambil air lagi, sisa air yang ini itu yang dia gunakan untuk kakinya, sisa air dari kepala digunakan untuk kakinya misalnya. Tapi itu dalam pandangan Imam Syafi'i itu tidak bisa begitu. Yang jelas beda antara tangan dan kepala dalam hal mengenakan air. Kalau kepala sekedar walau sedikit udah jadi, kalau tangan itu harus bagus. Sudah ulama semua. <laughs> Ya ini keterlaluan kalau nggak tahu. <laughs> Hmm. Wamsahu biru'usikum wa arjulakum. Ada yang baca wa arjulakum, ada yang baca wa arjulikum. Kalau kita baca wa arjulakum, kaki harus dicuci. Kalau kita baca wa arjulakum sama dengan kepala, kedar dibasuh. Itulah pendapat. Tetapi kita beranggapan yang lebih baik mencucinya dan mencuci itu sampai terkena mata kaki dan tumit itu. Wa arjulikum ilal ka'bain sampai dengan kedua mata kaki. Itu wudhu. Baru dia lanjutkan. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kamu junub junub eh, akibat hubungan suami istri, akibat eh, eh, baru selesai dari haid, nifas eh, eh, dan sebagainya itu, maka fatahharu. Bersihkanlah secara sempurna. Ah, mandi keseluruhan. Fatahharu. Wa in marba. Kalau kamu sakit. Au ala safarin atau dalam perjalanan. Au jaa ahadum minkum minal ghaid atau salah seorang dari kamu datang dari tempat yang tinggi. Waduh, apa ini dari tempat tinggi? Kita sebentar jelaskan. Au mastumun nisa atau kamu menyentuh sentuhan yang keras terhadap perempuan kita kembali. Kalau kamu sakit, sakit boleh sayang. Hmm. Kalau sakit bisa menggunakan air, tetapi penyakitnya bertambah atau dikhawatirkan terlambat kesembuhannya, boleh tayamum atau tidak? Saya bilang kan sudah lama. Bagaimana kalau kita tidak usah terangkap buat ibu-ibu ini <laughs> untuk pemirsa saja di rumah, oke? Okay? <laughs> Uh, eh, safarin atau kamu dalam perjalanan. Yang dari Bandung kemari boleh. Saya mau. Bagus. Kita akan lihat sebentar. Eh, eh, Syekh Muhammad Abdu berkata, safar membolehkan saya tapi ini pendapat yang tidak didukung oleh banyak ulama. Hmm. Kita lihat lebih jauh. Eh, eh, kalau kamu, eh, eh, apakah perjalanan itu perjalanan jauh atau dekat? Ada yang membatasi dalam jarak tertentu 80 km atau 86 km atau 84 atau 82 ke ke atas. Ada yang berkata pokoknya dalam perjalanan orang dari Jakarta ke mana tuh ke Cisarua ya, berapa kilo aja apa itu ah, eh aujaa ahadum minkum minal ghaib itu Al-Qur'an memilih kata-kata yang halus untuk menjelaskan sesuatu yang tabu atau eh, tidak ini Gaib artinya tempat tinggi. Ada yang mengartikan gaib tempat yang rendah. Oke, kita lihat. Kalau tempat yang tinggi, sulit orang sampai ke sana. Ya. Hmm. Kalau tempat yang rendah, kita tidak bisa lihat apa yang di bawah. Dulu WC-nya itu di padang pasir jauh cari tempat yang tinggi supaya orang tidak sampai ke sana. Hmm. Atau bisa juga cari tempat yang rendah jadi kalau orang jalan tidak iya, lihat. Iya. Hmm. Dia pilih kata-kata halus untuk hmm. baru dia tidak katakan atau kamu datang dari tempat yang tinggi dia katakan salah seorang dari kamu. So, kamu dia itu itu eh, eh, sambil bergurau pernah atau tidak usahlah kita punya waktu eh, terbatas nanti di luar saya ceritakan. Maaf Pak, maaf saya potong dulu. Nah, Pemirsa ya. kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. <laughs> Pemirsa, Anda masih menyaksikan program Tafsir Al-Misbah mengenal surat Al-Maidah. Kita uh, lanjutkan kembali Pak ayat 6 dan seterusnya ini. Oke, okay, ayat 6 dan seterusnya. Jadi kalau kamu eh, eh, eh, dalam perjalanan eh, eh, apa namanya eh, setelah dari WC atau lama tumun berhubungan dengan eh, apa namanya eh, pasangan kamu lama tumun kamu menyentuh memegang halus sekali Di tempat lain dia katakan misalnya eh, Allah setelah kamu menutupinya. Apa sih artinya menutupi? Al-Qur'an memilih kata-kata yang halus yang tidak. Nah, wala falam ma'an lalu kamu tidak mendapatkan air untuk berwudu atau untuk mandi tidak mendapatkan itu karena memang airnya tidak ada tidak mendapatkan itu karena kamu sakit Tidak mendapatkan itu karena anjing membutuhkan air itu untuk dia minum Walaupun anjing Kemarin itu ada yang bertanya tentang anjing yeah. Ya. Binatang membutuhkan air Apalagi manusia butuh air Kamu mau wudhu, kasih dia berwudhu Kasih dia minum hmm. Kamu boleh sayangmu. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Maka bertayamumlah dengan sa'idan. Sa'idan itu ada yang mengartikannya tanah yang bisa ditumbuhi tumbuhan. Wal baladu thayyib yakhruju nabatuhu izni rabbih. Tanah yang bagus itu adalah yang keluar tumbuhan dari tanah. Nah, saya boleh wudhu di sini, tayamum di sini. Ini tidak bisa tumbuh tumbuhan di sini. Nah, itu pendapat Imam Syafi'i. Ada yang berkata bahwa tanah itu yang penting tanah. Pasir boleh enggak? Nah, kalau Syafi'i tidak. Debu boleh enggak? Nah, itu tanah enggak itu? Ini semua beda pendapat ulama. Mas boleh enggak? Enggak boleh. Itu sepakat ulama tidak boleh pakai mas. Itu bukan tanah kok. Itu jadi beda-beda pendapat ulama menyangkut ini. Kita yang penting nanti kita akan lanjutkan kita lihat eh, baru dikatakan famsahu biwujuhikum wa aydiyakum maka basuhlah wajahmu dan tangan itu berwudu eh bertayamum bagaimana nah, tangan sampai di sini atau di sini ah, Imam Syafi'i berkata sampai di sini seperti berwudu Imam Malik berkata coba lihat ayatnya kalau wudu dia katakan wamsahu wa aydiyakum ilal marafiq sampai siku tetapi di tayamum dia hanya katakan tangan kamu jadi dia hanya sampai di sini hmm. nah, saya saya mau beri eh, eh, contoh ini untuk pemirsa eh, eh, bertayamum ada yang berkata sekali pukul, ada yang berkata dua kali pukul. Jadi kalau saya ini tanah, saya letakkan di sini, ini sekali, madhab syafi'i, saya basuh wajah Pukul lagi sekali di tempat yang lain, saya basuh tangan saya, terus begini, ini tidak ini, begini, baru begini. Kalau ada mazhab, dia bilang sampai tangan saja. Oke. Okay. Kali tangan. Tangan. selesai. Dua kali pukulan, ada yang berkata sekali pukulan. Karena memang ayat ini tidak menjelaskan dua kali atau sekali. Itu merujuk kepada eh, hadis. Hmm. Atau merujuk kepada pemahaman. Sama halnya dengan wudhu. Saya mau kembali ke wudhu. Itu kalau anda eh, berwudu mulai dari kaki, baru kepala, baru tangan. Boleh enggak? Kenapa? Karena tidak tertib. Nah, Oke, okay, bagus. Itu pendapat Imam Syafi'i. Pendapat Imam Abu Hanifah tidak harus tertib. Tapi lebih logis pendapat Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i berkata, coba lihat. Ini dia mulai perintahnya itu wajah, hmm. baru tangan, baru kepala, baru kaki. Berurut nggak itu? Wajah, tangan, hmm. kepala, kaki. Kalau dia mau berurut kepala, wajah, hmm. tangan, kaki. Hmm. Apalagi ada kata-kata famsahu lalu itulah kata Imam Abu Hanifah ini ayat hanya berkata basuh inimu dan inimu dan inimu dan inimu dan itu tidak menunjukkan perurutan. tidak pendapat. Yang ingin saya saya gambarkan di sini bahwa kita itu bisa berbeda dalam menganut suatu faham, dalam menafsirkan Al-Qur'an Semuanya punya alasan dari Quran. Jadi kita harus toleransi dong. Dia juga ada benarnya. Jangan memonopoli cuma ini yang benar, yang lain salah tidak. Itu kalau kita mau beri contoh, itu seperti eh, atau Tuhan dalam dalam eh, eh rincian agama tidak bertanya 10 berapa tambah berapa eh, tidak bertanya 5 tambah 5 berapa Berapa 5 tambah 5? Kalau 10 berapa tambah berapa? Ah, 10 berapa tambah? Tuhan tanyanya begitu. Yang penting saya kira eh, Tapi banyak cara juga ya Pak ya. Hah? Kata yamum itu juga kan bisa dengan de hanya debu tidak debu, hanya tanah. Ya, betul, betul. Kita sampai sini Pak. Baik, nanti saya akan beri kesempatan ibu-ibu yang masih penasaran sama Pak Kuresiat bisa bertanya. Tapi sabar ibu ya. Pemirsa kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Tafsir Al-Misbah mengenal Surat Al-Ma'idah. Baik, ibu-ibu yang sudah tidak sabar rasanya nih, <laughs> saya beri kesempatan untuk ibu bertanya. Silakan ibu setelah mendengar penjelasan Bapak dari ayat 6 tadi, saya ingin mengetahui lebih jauh sebenarnya kebersihan seperti apa yang diinginkan Allah dengan wudhu. Makasih. Makasih Bu. Ya, kebersihan apa? Ini kita lihat di ayatnya. Um, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min haraj Allah tidak menghendaki dengan eh, tuntunan agama kewajiban-kewajiban ini adanya suatu kesulitan buat kamu walakin yuridu liyutahhirakum tapi Allah menghendaki untuk mensucikan kesucian ini kesucian lahir dan kesucian batin Orang yang mukanya dia basuh, tangannya dia bersihkan, kakinya dia bersihkan, rambutnya kalau kusut ada debu dibersihkan. Itu kan kebersihan, kesucian. Tapi itu kesucian lahir. Yang tidak kurang pentingnya atau bahkan yang lebih penting adalah kesucian batin. Nabi mengibaratkan wudhu itu seperti sungai. Beliau katakan bagaimana kira-kira seorang yang mandi di sungai lima kali sehari. Dan pastilah kotorannya hilang. Begitu juga orang yang berwuduk lima kali, dosa-dosanya gugur. Ah, bersih dia. Ada Sayyidina Osman pernah berwudu tiga kali, begitu tiga kali, tiga kali, tiga kali. Lalu beliau berkata, begini Nabi berwudu dan saya mendengar beliau berkata, siapa yang berwudu seperti ini, maka gugurlah dosa-dosanya. Tentu yang dimaksud dosa-dosanya yang kecil-kecil. Ya toh? Ya, ah, ah, ah. Dan setiap langkahnya ke masjid itu akan menggugurkan pula dosanya. Jadi kebersihan lahir dan batin itu yang dikehendaki daripada berwudu. Itu juga sebabnya sehingga ulama-ulama berdasar hadis Nabi tidak ingin orang yang berwudu itu mengeringkan air wudunya. Hmm. Karena air wudu itulah yang akan menjadi cahaya buat yang bersangkutan di hari kemudian. Itu itu itu antara lain yang dimaksud dengan itu dan itu juga nanti lanjutan ayat ini tadi kita tidak sempat terangkan wa yutimma ni'matahu 'alaikum supaya menjadi sempurna, menjadi cukup nikmatnya kepada kamu. Saya kira itu Bu. Baik, silakan Ibu <clears throat> yang berikutnya. Terkadang ada orang yang mengkritisi sebuah pandangan tentang ajaran agama Islam. Dituduh tidak sami'na wa ta'na. Bagaimana menurut Bapak? Terima kasih. Baik. <clears throat> Ajaran Islam ini kalau kita berkata ajaran Islam bisa berkaitan dengan Al-Qur'an langsung apa yang kita baca ini auzubillahi minasyaitonirrajim idza qumtum ila shalah itu ajaran Islam atau bukan ajaran Islam bisa juga diartikan ajaran Islam itu tafsiran kita tadi ajaran Islam atau bukan itu ah, kita lihat dulu sebagai muslim muslim kita tidak bisa berkata bahwa Al-Quran salah Qurannya. Kita sami'na wa ata'na. Tetapi kalau saya berkata penafsiran Anda salah, ya nggak ada masalah dong. Ya kan? Ya. Nah, jadi kita harus dudukkan. Kalau dia berkata bahwa Al-Quran salah, Nabi salah, maka itu tidaklah dia termasuk orang yang menyatakan sami'na wa ata'na terhadap Allah dan Rasulnya. Tetapi kalau yang dimaksud itu ajaran Islam adalah fiksi, adalah pendapat ulama tentang ajaran Islam, kita aja tadi sudah berkata tidak sependapat dengan hmm. Imam Malik, ya kan? ya. tidak sependapat dengan itu boleh-boleh aja. Saya kira begitu Bu ya. Jadi oke. Okay. Penafsirannya Pak ya, nah. berbeda-beda ya. ya penafsiran bisa berbeda-beda. Baik Ibu silakan pertanyaan berikutnya. Pada akhir ayat 6, Allah menyebut ingin menyempurnakan nikmat setelah memerintahkan kita bersuci. Nikmat seperti apa yang dimaksud ayat tersebut? Terima kasih. Bagus, Bu. nikmat sekarang begini ada ada kita lanjutan ayat ini ada juga kata-kata wadkuru ni'matallahi alaikum ingat-ingatlah nikmat Allah kepada kamu nikmat kalau dalam bahasa Al-Qur'an seringkali diartikan ajaran Islam hmm. jadi ada nikmat itu uh, ajaran Islam itu nikmatnya eh ada lagi istilah di dalam Al-Qur'an na'im itu biasanya diterjemahkan nikmat juga. Nikmat yang dengan redaksi naim itu artinya kesenangan di akhirat. Hmm. Bukan di dunia. Nah, ada lagi na'ma. Kita terjemahkan nikmat-nikmat juga. Padahal itu kenikmatan duniawi yang kita ini kesehatan ini ini segalanya. Itu menurut sementara ulama. Nah, jika demikian dalam konteks wudhu dalam konteks adanya izin bertayamum kita bisa berkata bahwa Allah menyempurnakannya nikmat, menyempurnakan eh, apa namanya eh, tuntunan agama ini sehingga ada tuntunan berwudu kalau kamu sulit disempurnakan lagi ada tuntunan bertayamum. Jadi ini bisa menjadi rincian dari apa yang disebut pada ayat 3 liutim apa al akmal akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Saya cukupkan nikmatku agama adalah salah satu dari nikmat Allah yang paling besar. Itu bisa demikian itu penafsirannya. Kembali lagi pada diri kita amalnya seperti apa ya Pak ya. Baik pemirsa kami akan segera kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam tafsir Al-Misbah mengenai surat Al-Maidah dari ayat 6 dan seterusnya. Silakan Ibu bagi yang penasaran ingin bertanya, saya beri kesempatan lagi untuk dua penanya. Mengapa Al-Qur'an e, menyebut koma untuk pelaksanaan sholat? Koma ya. Koma, koma, betul, betul. Eh, eh bagus, Bu. Eh, memang eh, semua ayat-ayat yang memerintahkan atau menguraikan tentang salat dalam arti salat dalam arti sembahyang itu didahului oleh kata yang seakar dengan qama aqimus shalah al muqiminas shalah eh, tetapi kalau salat yang eh, tidak dalam arti eh, ucapan dan perbuatan yang dimulai dengan Allahu Akbar dan diakhiri dengan salam itu itu dia tidak gunakan kata yang seakar dengan qamah seperti innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi karena itu maksudnya salawat nah pertanyaan ibu kenapa Bu Salat itu ucapan dan perbuatan. Tetapi ada orang yang sekedar mengucapkan dan melakukan, tetapi dia tidak me menegakkan salat. Sehingga kata qama itu berarti melaksanakan sesuatu secara sempurna. Hmm melaksanakan sesuatu yang berkaitan dengan sesuatu itu secara sempurna. Kalau dalam salat rukunnya sempurna, syaratnya sempurna, sunnahnya sempurna, khusyuknya sempurna. Itu aktimus salat. Karena itu kata Sedina Umar, banyak orang yang salat tetapi tidak yuqimus salat. Tidak ada kata qaman. Allah memerintahkan aqimus salat. Bukan salatlah terjemahannya biasa dirikan hmm. sholat ya mendirikannya itu artinya melaksanakannya secara sempurna saya kira begitu bu ya baik silakan ibu pertanyaan berikutnya mengapa Allah mencontohkan lama Anissa untuk batal wudhu bukan lama Arja terima kasih bu malu ndak ibu-ibu kalau dikatakan oh dia pegang itu laki-laki Malu enggak? Nah, kalau laki-laki enggak malu, Bu. Laki-laki itu pada dasarnya memburu. Perempuan itu pada dasarnya diburu. Iya kan? Nah, Al-Qur'an begitu. Dia jaga perasaan wanita ini. Itu sebabnya Ibu lihat, eh, kita kita baca di Al-Qur'an dan ini ba banyak pertanyaan yang muncul akibat hal-hal semacam ini zuina linnasi hubbu syahawati minan nisa Diperindah bagi manusia Kecintaan, kesenangan kepada perempuan Siapa yang dimaksud manusia di situ? Laki-laki Nah bertanya, perempuan tidak senang laki-laki? Senang juga, tapi Al-Quran tidak sebut Ya kan? Al-Quran sebut eh, ada eh, bidadari, ibu-ibunya mau minta bidadara juga. Tidak perlu disebut. <laughs> Iya kan? Ah, jadi begitu. Di sini kalau kamu menyentuh laki-laki eh, perempuan begitu, itu sebaliknya otomatis itu sebabnya semua perintah Allah walaupun itu redaksinya tertuju kepada lelaki itu juga otomatis tertuju kepada perempuan kecuali kalau ada indikator bahwa dia tidak tertuju pada perempuan. Kita disuruh sholat, aqimus sholat, itu laki-laki itu. Perempuan yang berkata saya tidak disuruh. Jadi ada hal-hal yang oleh Al-Quran dijaga perasaan perempuan supaya jangan deh ini ini ini agama ini Allah mau menjaga kesucian menjaga jangan orang malu karena itu. Saya kira itu. Begitu halus dan tegas Pak ya, ya, ayat Allah ya Pak ya. Betul, betul. Kembali lagi masalah wudhu nih Pak. Saya pernah waktu uh, lihat waktu pergi haji, lihat eh, ibu-ibu uh, yang masih memakai kaos kaki, jadi cara wudhu itu hanya membasuh eh, kaki dengan melalui kaos kakinya itu jadi nggak dibuka kaos kakinya itu bagaimana pak? ya memang ada dibolehkan orang yang sudah berwudhu lantas batal wudhunya atau orang yang sudah berbudu lalu memakai alas kaki yang menutupi ininya itu ada kemudahan dalam agama itu dia boleh membasuh atasnya selama dia sudah berwudu sebelumnya walaupun dia batal lagi itu hmm. ada yang semacam itu baiklah Pak kita berikan resumenya Pak resumenya saya kira resumenya eh wudu eh, ada satu hal yang kita ingin lihat dalam berwudu bahwa Eh, banyak cara akibat penafsiran yang berbeda tentang wudhu. Itu satu. Eh, eh, kita tidak usah mempersalahkan yang berbeda selama dibenarkan oleh Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, eh, tayamum juga begitu. Ada yang membasuh eh, wajah sekedar sampai kedua tangan sampai pergelangan ada yang membasuh sampai siku ada yang satu kali pukulan ada dua kali pukulan semua bisa ditampung oleh ayat ini yang ketiga wudhu itu demikian juga tayamum bertujuan mensucikan seseorang secara lahir dan batin eh, eh, yang ketiga eh, dengan petunjuk-petunjuk ini Allah telah menyempurnakan nikmatnya kepada umat manusia antara lain nikmat keberagamaan itu. Saya kira itu. Baik, terima kasih Pak Kurai Sihab. Terima kasih Bu Ibu yang sudah hadir di sini. Juga terima kasih pemirsa atas kebersamaan Anda. Begitulah pembahasan ayat suci Al-Quran yang telah memberikan atau memberi gambaran pada kita bagaimana tata cara berwudu dan juga bertayamum dengan benar. Semoga melalui kajian ini kita senantiasa menjaga kebersihan fisik maupun rohani kita saya meningkatkan kualitas ibadah salat kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar terhindar dari perbuatan keji dan juga mungkar. Insya Allah kita akan berjumpa lagi pada program Tafsir Al-Misbah berikutnya. Saya Niko Kusyrawati, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.